Dan dikatakan aslul qadari sirullahi fil qalb. Bahwa inti dari yang namanya takdir adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala fi khalqih pada makhluknya. Ini yani Allah Subhanahu wa taala maha kuasa terhadap seluruh makhluknya. Dia yang mengadakan, dia yang menghancurkan, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang menyesatkan, dia yang memberi petunjuk. Itu makna takdir. Sehingga dikatakan <clears throat> al-qadar qudratullah kata Imam Ahmad rahimahullah. Bahwa yang namanya takdir kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan makhluk-makhluknya dan menciptakan pula perbuatan-perbuatan mereka. Tidak ada yang menyelisihinya. Dari seluruh ulama ahlus sunnah. Nggak ada yang berbeda pendapat di kalangan para imam-imam kaum muslimin ahlus sunnah kecuali kelompok-kelompok sesat. Ya. Wa khalafa fi qadariyah wal mu'tazilah. Yang menyelisihi hal ini hanya qadariyah yang menolak takdir dan mu'tazilah yang juga di antara prinsipnya yang pertama adalah keadilan kata. Prinsip mu'tazilah yang lima yang pertama adalah keadilan. Apa maknanya keadilan wahai Mu'tazilah? Kata mereka keadilan itu adalah kita mengimani bahwa Allah Maha Adil sehingga tidak mungkin menentukan bulan kafir, bulan mukmin. Lihat, mana keadilan bagi Mu'tazilah adalah tidak ada takdir. Kalau ada takdir berarti tidak adil kata dia. Wa za'amu anna Allah sya'al iman minal kafir walakin al kafir sya'al kufur. Kata Mu'tazilah, bahwa Allah menghendaki keimanan bagi orang kafir. Tetapi orang kafir itulah yang menghendaki kekafiran. Fafarru ila hadza mereka lari kepada pendapat tersebut li'alla yaqulu sya'al kufur minal kafir wa 'adzabahu 'alaih. Kaum Mu'tazilah mengatakan seperti itu untuk menghindari kesimpulan bahwa Allah menakdirkan fulan kafir kemudian diadab. Itu kan tidak adil. Jadi menurut kalian, jadi menurut kami, kata Mu'tazilah, Allah menghendaki keimanan, tapi dia sendiri yang menghendaki kekafiran. Walakin saru kal mustajir min ramba'i Akhirnya mereka menjadi seperti seorang yang berlindung dari panasnya padang pasir dengan api. Jadilah mereka seperti pepatah Arab yang menyatakan al-mustajir minar ramba'i bin nar. Ada pepatah yang bermakna orang itu seperti berlindung dari panasnya terik padang pasir dengan api. Bagaimana pendapat kalian? Kita akan berkata, gila. Berlindung dari panasnya padang pasir dengan api. Api lebih panas daripada padang pasir. Akhirnya jadi pepatah. Bagi siapa yang menghindar dari satu kejelekan dengan kejelekan yang lebih besar. Menghindar dari sesuatu yang dia anggap ini bahaya akan menjadi suatu tuduhan yang jelek. Maka dia menghindar pada sesuatu ternyata lebih mengerikan lagi. Menghindari satu kekafiran dengan kekafiran yang lebih besar. Ini mu'tazila. Katanya supaya jangan kita berkata Allah menakdirkan fulan kafir kemudian mengadabnya. Maka kita katakan saja bahwa sesungguhnya Allah menghendaki iman bagi orang kafir tadi. Tapi orang kafirnya yang lebih menginginkan kekafiran. Baik. Berarti menurut kamu Allah menghendaki keimanan, orang tadi menghendaki kekafiran, dan orang tadi yang lebih kuat kehendaknya. Begitu kan? Apakah tidak lebih mengerikan itu? Al-mustajir minar ramba'i binnar. Berlindung dari panasnya padang pasir dengan api. Gila. Qala fa innahum harabu min syai'in fawaqa'u fima huwa syarrun minhu. Maka mereka harabu, mereka lari min syai' dari sesuatu fawaqa'u fima huwa syarrun minhu maka dia terjerumus ke dalam sesuatu yang justru lebih jelek lagi Qanifidina'azakumullah fa innahu yalzam anna al kafir ghalabat Allah. karena ucapan mereka itu memberikan konsekuensi yalzam al kafir ghalabat Allah. konsekuensi dari ucapan mereka makna ucapan mereka adalah Berarti orang kafir tadi kehendaknya lebih kuat daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menghendaki dia beriman tidak berhasil. Ternyata dia yang menghendaki kekafiran berhasil. Fa innallaha qad sya'al iman minhu ala qaulihim. Karena menurut mereka, ala qaulihim menurut ucapan mereka, Allah menghendaki keimanan. Wal kafir sya'al kufur. Sedangkan orang kafir menghendaki kekafiran. Fawaqa'at atul kafir. Ternyata yang terjadi adalah kehendak orang kafir. Duna masyiatillah. Bukan kehendak Allah yang terjadi. Berarti kalian menganggap bahwasanya kehendak manusia tadi lebih kuat daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih mengerikan lagi dari apa yang kalian hindari. Apa yang mereka hindari? Jangan sampai kita berkata Allah menakdirkan kafir kemudian menghadap. Lalu emang kenapa? Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu. Dan Allah berhak untuk berbuat apapun pada miliknya. Sebagaimana pernah terjadi perdebatan dua tokoh. Satu tokoh ahli sunnah, satu tokoh ahli bid'ah. Kalau diajak debat artinya dibikin ring mereka nggak mau. Tapi yang terjadi adalah mereka datang. Kemudian berkata kepada tokoh ulama tadi. Ahli sunnah. Alhamdulillah. Yang maha adil. Segala puji Allah. Yang maha adil. Seadil-adilnya. Karena ulama. Ahli sunnah. Dan tahu yang datangnya ini ahli bid'ah qadariyah. Kemana arahnya keadilan tadi? Sudah kita singgung tadi kan, keadilan menurut Mu'tazilah. Ketika dia mengatakan maha suci Allah yang maha adil. Maka langsung ahli sunnah tadi menyatakan, maha suci Allah yang maha melakukan apapun yang dikehendakinya pada miliknya. Alhamdulillah, alladhi segala puji bagi Allah yang maha kuasa, yang maha berkehendak pada miliknya fi mulkihi masya Lafadznya Alhamdulillah alladzi yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Segala puji bagi Allah yang melakukan apapun yang dikehendakinya pada miliknya. Maka kaget orang tadi, Qadariyah tadi. Asya Allah al-kufr thumma yu'adzibuh. Apakah Allah menghendaki kekafiran dan kemudian mengazabnya? Sungguh kalau begitu berarti Allah tidak adil dan maha suci Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim. Dijawab oleh ahli sunnah tadi. Ayaf'alu fi mulkihi au fi mulkik? Apakah dia melakukan pada miliknya atau pada milikmu? Diam. Orang tadi diam. In kana yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Kalau dia melakukan pada miliknya, maka dia maha melakukan apapun sekehendaknya pada miliknya. Kalau dia melakukan pada milikmu, baru kita katakan itu tidak adil. Ayaqalu fi mulkihi au fi mulkikum? Wabuhitalladzi kafar. Bungkam dia nggak bisa menjawab. Ketika ditanya, apakah Allah melakukan pada miliknya atau pada milikmu? Allah menciptakan alam semesta. Apa kemudian Allah lakukan padanya? Allah hancurkan. Allah menciptakan langit dan Allah menciptakan bumi. Allah hancurkan. Kenapa? Gak ada. Kalau melakukan pada milikmu, kamu punya sesuatu barang kemudian dihancurkan. Ah itu baru. Bolim. Kalau Allah melakukan fi mulkihi pada miliknya, wallahu fa'alun lima yuri. Wallahu yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Qul mereka menghindari apa yang mereka anggap tidak adil karena menakdirkan kekafiran, tetapi ternyata mereka terjerumus ke dalam sesuatu yang lebih mengerikan lagi, yaitu menganggap bahwa kehendak makhluk bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah memenakdirkan iman ternyata nggak bisa. Orang kafir tadi menakdirkan kekafiran. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, na'udzubillah minal kufri والضلال وهذا min أقبح iqtiqad ini berarti sejelek-jelek keyakinan keyakinan Mu'tazilah wa huwa qaulun la dalila alaih dan itu merupakan ucapan yang tidak memiliki dalil bal huwa mukhalifun lid dalil bahkan ucapan mereka itu menyelisihi dalil-dalil diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai yang bernama Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah min hadis Baqiyah dari Al-Auza'i. Qala haddatsana Ala ibn al Hajjaj ibn Muhammad an Muhammad ibn Ubaid Al-Makki An Ibn Abbas qala qila li Ibn Abbas dikatakan kepada Ibn Abbas inna rajulan qadima alaina yukadzibil qadar dikatakan kepada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa seseorang datang kepada kami mengingkari takdir. Apa kata Ibn Abbas? Duluni alaihi. Tunjukkan kepadaku. Mana orangnya? Bawakan kemari. Tunjukkan kemari. Mana orangnya? Wahuwa yaumaidin qad ama. Qad amiya. Sedangkan Ibn Abbas waktu itu sudah buta matanya. Faqalu Maka mereka pun bertanya. Mata tasna' Apa yang akan kau lakukan? Bawa kemari orangnya, bawa kemari. Yang mana? Karena dalam keadaan buta. Mata tasna'u Apa yang akan kau lakukan? Qala walladhi nafsi biyadihi la ini tu minhu sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kalau aku bisa memegang orang tersebut akan aku gigit hidungnya hatta aqta'uhu sampai putus. Walan waqa'at bi yadi kalau lehernya ada di tanganku hanya aku berhasil memegang lehernya akan aku cekik dia. Fa inni sami'tu Rasulullah alaihi wasallam karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ka'anni binisa'i bani fahmin yatufna bil khuru bil khazraj tastafiqu aliyatuhunna musyrikat karena aku mendengar Nabi bersabda, sepertinya aku melihat wanita-wanita dari Bani Fahmin tawaf di Khazraj tastafiq aliyatahunna bergoyang-goyang pantat mereka dalam keadaan musyrikat, dalam keadaan sudah menjadi murtad, sudah menjadi musyrik. Hada awalu syirkin fil Islam. Dan itu merupakan awal pertama kesyirikan dalam Islam. Mengingkari takdir dianggap sebagai awal kesyirikan dalam Islam. Walladzi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwa kau ada di tangannya. Layantahiyanna bihim su'a ra'yihim. Sungguh akan berakhir jeleknya pendapat mereka. Hatta yukhrijullah min ayyuqadjar al-khair Sampai akhirnya mereka menganggap bahwa Allah tidak menakdirkan kebaikan-kebaikan. Kama akhrajuhu min an yuqaddir syarr. Sebagaimana mereka menganggap bahwa Allah tidak menakdirkan kejelekan-kejelekan. Yani, nanti ujung-ujungnya mereka akan berkata Allah tidak menakdirkan kebaikan-kebaikan. Walaupun asalnya Qadariyah hanya berkata Allah tidak menakdirkan kejelekan-kejelekan. Kalau yang baik-baik Allah yang menakdirkan. Tapi yang jelek mustahil. Tidak mungkin Allah yang menakdirkan. Tapi nanti ujung-ujungnya mereka akan mengingkari pula takdir-takdir yang baik. Dibahas panjang tentang kedudukan hadisnya. Karena hadis dengan sanad ini lemah. Sebagaimana dikeluarkan oleh Nabi Asim. Dan juga oleh Imam Ahmad dari Firyavi. Demikian pula dinukil oleh Imam Al-Ajurri dan juga oleh Imam Al-Likai dalam sunnah. Kemudian disebutkan beberapa kelemahan-kelemahannya. Tetapi beberapa ulama menganggap bahwa hadis ini sahih. Sebagaimana dikatakan oleh muhakkik sendiri rahimahullah, ah, hafizahullah, Sahiyasin menyatakan, Qala syekhuna berkata syekh kami. Berarti Syekh Mukbil karena beliau muridnya Syekh Mukbil rahimahullah. Hadzal atharu sahih. Athar ini sahih. Wallahu taala a'lam. Menurut penelitian beliau ada kelemahan-kelemahan tetapi Syekh Mukbil gurunya menyatakan bahwa athar ini sahih. Wallahu taala a'lam. Adapun hadis atau lafaz hadisnya tentang Bani Fahmin Nisa bin Fahmin itu ada riwayat yang semirip dengan itu yang sahih. Yaitu yang menyatakan akan terjadinya kesyirikan kembali di Jaziratul Arab dan akan nanti di akhir zaman akan muncul mereka-mereka para wanita-wanita yang menggoyangkan pantat-pantat mereka di hadapan berhala-berhala. Ya, ini beribadah dengan menggoyang-goyangkan badan mereka, bokong mereka di hadapan berhala awal syirkin fil Islam. Tetapi yang kita bahas adalah asarnya ucapan Ibnu Abbas bahwa mengingkari takdir merupakan awal syirkin fil Islam. Ila akhirih Ini ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan ini mencocoki ucapan Al-Qadarun Nizamut Tauhid bahwa takdir merupakan aturan tauhid. Faman wahhadallah Siapa yang mengesahkan Allah dan mentauhidkan Allah wa kadzdzaba bil qadari tetapi mengingkari takdir maka naqdu naqadha tauhidahu maka penolakannya terhadap takdir bertentangan dengan tauhidnya, membatalkan tauhidnya. Tauhid dengan beriman pada takdir itu dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tapi mengingkari takdir, maka tauhidnya terbatalkan dengan pengingkarannya kepada takdir. Kenapa demikian? Bisa dipahami dengan mudah. Apa hukumnya kalau orang ada yang berkata bahwa kekuasaan Allah kalah dengan kekuasaan manusia? Syirik atau bukan syirik? Syirik. Bukankah itu membatalkan tauhid? Loh apakah Qadariyah seperti itu? Naam. Tanyakan pada Qadariyah. Apakah Allah menghendaki orang-orang kafir jadi kafir? Tidak. Allah menghendaki keimanan pada mereka. Menakdirkan keimanan pada mereka. Tetapi mereka yang menakdirkan kejelekan-kejelekan. Oh begitu. Berarti manusia-manusia tadi kekuasaannya lebih tinggi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Allah menghendaki iman gak berhasil, begitu kan? Adapun ahlu sunnah menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki terjadinya keimanan dan juga menghendaki terjadinya kekafiran. Allah menghendaki terjadinya kebaikan sebagaimana Allah menghendaki terjadinya kejelekan. Dan Allah sebagaimana menakdirkan yang baik dan yang buruk, Allah juga menciptakan orang baik dan orang buruk. Dan Allah menciptakan makhluk yang baik dan Allah menciptakan makhluk yang buruk. Allah menciptakan para anbiya, para malaikat, sebagaimana Allah menciptakan jin, iblis, la'anatullah alaih. Baik. Apakah kalian tidak beriman? Karena Ahlu sunnah. Alhamdulillah. Beriman dengan kekuasaan Allah secara mutlak. Sehingga mereka berkata. Bahwa tidak mungkin terjadi di alam semesta ini sesuatu yang bukan kehendak Allah. Alhamdulillah. Tidak mungkin terjadi. Di alam semesta ini satu kejadian yang bukan takdir Allah, bukan kehendak Allah tidak mungkin. Sehingga harus kita bedakan kehendak Allah secara syariat itu perintah. Kehendak Allah secara agama, berbuat baiklah, berimanlah, berimanlah, berbuat baiklah, itu kehendak Allah secara syariat. Tetapi secara takdir Allah menghendaki semua yang terjadi. Dan Allah menakdirkan dengan seadil-adilnya dan manusia diberi pilihan wahadainahun najdain kami berikan dua jalan kata Allah dalam ayat lain Allah katakan imma syakiran wa imma kafura silahkan mau kafir mau sya'al iman bersyukur atau kufur silahkan kami berikan pilihan kata Allah. Tetapi mereka tidak akan memilih kecuali sesuatu yang sudah tertulis di lauhil mahfud. 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Ini ahli sunnah. Mudah dan cocok dengan ayat-ayat seluruhnya. Cocok dengan hadis-hadis seluruhnya. Gampang diterima, mudah dicerna. Sehingga berupayalah, berupayalah, berupayalah. Tapi jangan lupa berdoalah. Karena Allah yang menakdirkan. Allah yang menentukan. Maka berharaplah kepada Allah kebaikan-kebaikan. Qala wa rawa Amr ibn Haytham rahimahullah. Qala kharajna fi safinatin Wa fiha qadariyun wa majusi. Kami pernah keluar safar di atas sebuah kapal. Ternyata di kapal itu ada seorang Qadari, pengingkar takdir, wa majusi, ada orang majusi. Faqala al-Qadari lil majusi, maka orang Qadari tadi kepada majusi, mengatakan kepadanya aslim, masuk Islamlah kamu wahai Majusi. Qala al-Majusi berkata si Majusi hatta Allah Enggak, sampai Allah yang menghendaki saya masuk Islam. Si Majusi tadi beralasan dengan takdir. Tidak, sampai Allah sendiri yang menakdirkan saya masuk Islam. Faqala al-Qadari, maka si Qadari tadi berkata, "Innallaha yurid." Walakin syaitan la yurid. Lihat Alang Qadari, bodohnya dia menjawab. Allah menginginkan kamu, Allah menginginkan kamu untuk menjadi mukmin, menjadi muslim. Tapi syaitan yang tidak menghendaki. Qala majusi berkata Majusi, aradallah wa arada syaitan. Allah menghendaki, syaitan menghendaki lain. Dan ternyata yang terjadi kehendak syaitan. Berarti syaitan lebih kuat dari Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lihat. Majusi, kafir bisa mengalahkan hujannya Qadariyah. Qadariyah tadi ketika mengatakan kepada Majusi, masuk Islamlah kamu. Kata si Majusi, sebagaimana orang musyrikin yang menyatakan enggak sampai Allah yang naktirkan. Kata si Majusi, tidak. Sampai Allah yang menghendaki saya muslim. Maka dijawab oleh Khadari, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kamu Islam, tetapi syaitan yang menghendaki kamu jadi kafir. Maka dijawab oleh Majusi, Aradallah wa arada syaitan, fakana ma arada syaitan, ada syaitan kawi, katanya. Allah menghendaki dan syaitan menghendaki. Ternyata kehendak syaitan yang terjadi berarti syaitan kawi, berarti syaitan lebih kuat. Wa fi riwayah annahu qal maka dalam riwayat lain si Majusi berkata, "Ana ma'a Kalau begitu ini berkehendak ini berkehendak, maka aku ikut yang paling kuat dari keduanya. Astagfirullah. Hati-hati. Hati-hati dalam berbicara. Kalau saja dia berkata bahwa Allah memerintahkan kamu masuk Islam, benar. Ya, ini syariat. Tetapi kalau Allah inginnya menakdirkan kamu Islam, tetapi syaitan yang menginginkan kamu jadi kafir. Loh berarti kehendak Allah nggak berhasil. Ini bahaya. Hanya masalah bahasa. Jangan sampai salah. Allah menginginkan kalian agar beriman. Allah memerintahkan kalian beriman. Ini benar. Tetapi kalau Allah menakdirkan kalian beriman, tapi syaitan yang menakdirkan kalian kafir. Oh gitu. Berarti takdir syaitan lebih kuat. Ini berbahaya. Qanibidina azakullahu muslimin saya hormati. Wa waqafa a'rabiyun ala halqatin fiha Amr ibn Ubaid. Ada kisah lain. Seorang A'rabi, Badui, berdiri fi halqatin fiha Amr bin Ubaid. Berdiri di satu halqah, satu majlis, lingkaran orang berbicara yang di situ ada tokoh Amr ibnu Ubaid. Tokoh yang mengingkari takdir. Datang Arabi tadi berkata kepada pimpinannya kepada syekhnya Amr bin Ubaid. Ya haula inna naqati suriqat Allah an yardaha alayya. Wahai kaum. Ini kelihatannya kalian orang-orang soleh. Orang-orang baik sedang berbicara ilmu di majlis. Doakan pada Allah. Inna naqati suriqat. Untaku dicuri, hilang. Pada Allah hanya ruddaha alaiya Doakanlah pada Allah agar unta itu kembali kepadaku. Fakala Amr bin Ubaid. Maka tokoh Qadariyah ini, Amr bin Ubaid, berdoa. Ya, Allahumma innaka lam turid antusraq naqatuhu. Ya, fasuriqat fardudha alaih. Kata si Sekodari ini, Amr bin Ubaid, Ya Allah, sesungguhnya engkau tidak menghendaki hilangnya onta orang ini. Kemudian dicuri. Maka kembalikanlah ya Allah kepada dia. Faqala al-A'rabi, maka si A'rabi, orang kampung tadi berkata, La hajata li fi du'aik. Aku enggak butuh doamu Walima. Kenapa? Kata Amr bin Ubaid. Kenapa kau nggak butuh dengan doaku? Kalau akhaf, aku khawatir dengan cara doamu itu, kalau Allah tidak menghendaki untaku hilang, nyatanya hilang. Nanti kalau Allah menghendaki kembali, nggak kembali. Lihat, ditertawakan oleh Arabi. Bahkan dalam riwayat lain Dinukul oleh Nukayyim rahimahullah dalam Syifaul Alil, Si Arabi tadi ketika selesai Amr bin Ubaid berdoa, dia menyatakan al-an. Sekarang aku tambah yakin untaku nggak akan kembali. Terus pergi. Eh, sebentar. Apa yang kamu katakan? Aku katakan aku tambah yakin bahwa untaku nggak akan kembali. Walima, kenapa? Karena engkau berkata barusan, Ya Allah, engkau tidak menghendaki hilangnya untain, untanya orang ini. Nyatanya untaku hilang. Lah kalau menghendaki Allah kembali atau Allah menghendaki kembali, nggak akan kembali. Berarti aku yakin nggak bakal balik. Ini bantahan A'rabi tadi terhadap doanya. La hajatali fi du'aik. Aku nggak butuh doamu yang kayak gitu. Lihat orang A'rabi, orang terkenal orang-orang bodoh, orang awam. Mendengarkan cara doa seperti itu. Sudah menunjukkan dengan kecerdasan yang sederhana bahwa ini naur. Kalau Allah tidak menghendaki hilang, nyatanya hilang. Berarti kan tidak berhasil kehendaknya. Maka nanti menghendaki kembali, gak akan kembali. lihat riwayat-riwayat yang seperti ini dikisahkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Disebutkan di sini sahih rawahul firyabi. Nah, dikatakan di sini diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibana. Tetapi rawi-rawinya ada seorang yang aku tidak tahu dan tidak mengenalinya. Karena ini asar. Ya, biasanya asar-asar dan kisah-kisah banyak orang-orang yang mengkisahkan dalam keadaan tidak dikenal sebagai seorang rawi hadis. Kisah ini banyak dikisahkan dalam kitab-kitab para ulama. Seperti Ibn Qayyim rahimahullah. Ataupun dalam kitab Al-Ibanah. ataupun dalam Musul al-tiqad al-sunnah. Ataupun dalam kitab-kitab lain. Nasolah taufik wal afiyah, nasolah hidayah wa rahmah.